Dalikal kita bula roy babi Dalika eh, 22 Dalikal artinya itu da, Dalika dalikuma dalikum tilka tilkumat kum artinya itu dalika dalikum dalikum tilka tilkuma tilkum artinya itu ulaika mereka itu ulaika mereka itu uh, kitab bu er, bukan huruf la artinya tidak ada uh, huruf keempat la la la la tidak ada la la la la nothing nothing La la la la tidak ada lana sebelina kiro Rai babi tidak huruf Buddha tidak huruf Lil artinya untuk huruf satu Tapi dengan kau seperti Bila untuk ilah kepada Allah di atas Mindari Pi di dalam andari Atas sehingga pitawa demi Mutakin bukan huruf